Mitra bisnis mayoritas anggota pansus DPR memang beranggapan telah terjadi pelanggaran dalam kasus Bank Senturi. Namun hingga saat ini kasus Senturi masih menjadi kontroversi. Di satu sisi ada yang berpendapat bailout Senturi penuh dengan pelanggaran, di sisi lain ada juga yang berpendapat sebaliknya. Sebelum pansus DPR atas kasus Bank Senturi mengumumkan kesimpulan akhir mereka dalam kasus ini, maka berbagai kontroversi yang merebak di tengah masyarakat tentang siapa yang harusnya bertanggung jawab dalam kasus ini akan semakin kuat hingga bisa berdampak negatif bagi perkembangan demokrasi di negara ini. Di sisi lain, sejak awal Kwi Kian Gi beranggapan bahwa bailout Bank Century adalah kebijakan yang salah lantaran menelikung peraturan penjaminan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, untuk membahas kondisi ini, Segera kita akan temui Quick Kiangi. Pak Quick, Sejak awal Bapak beranggapan bahwa bailout Century adalah gambaran dari aksi penelikungan atas aturan yang telah dibuat sendiri oleh pemerintah. Tapi dari kajian hukum, apakah ada aturan hukum tentang penelikungan ini Pak Quick? Tidak ada. Kalau sisi hukum, maksud saya itu penelikungan maksud saya begini. Peraturannya mengatakan bahwa di perusahaan yang di atas 2 miliar hanya diganti 2 miliar. Nah, sekarang kalau di bail out, artinya bank itu sudah terang-terangan rusak, akan tetapi bail out itu kan artinya diambil alih oleh pemerintah. Diambil alih oleh pemerintah, lalu pemerintah, LPS dalam hal ini, memberikan dana secukupnya. Sampai tidak ada satu deposan pun yang dirugikan. Nah, de facto de facto kan lalu yang ber, diberlakukan kan blanket guarantee. Umpang itu sudah kosong kok. Sudah kosong dirampok, jadi tidak ada uang. Uangnya diguyur lagi oleh pemerintah, walaupun banknya dimiliki oleh pemerintah, yang lalu dipakai untuk membayar di perusahaan besar. Nah, dengan demikian menelikung peraturan yang mengatakan maksimum 2 miliar. Lantas secara keseluruhan, Bapak melihat kasus ini akan mengarah kemana Pak Kwik? Ya arahnya mengatakan bahwa bang Senturi itu sejak awal sudah sakit. Sejak awal sudah sakit terus, akan tetapi ya dibiarkan oleh BI dan BI melakukan pelanggaran peraturan, lalu menginjeksi lagi, lalu pada akhirnya ya seperti Pak JK bilang dirampok sendiri, lalu akhirnya berbuntut kepada uh, kerusakan bank yang sangat parah, dan itu ada dua pilihan, dilikuidasi atau tidak. Nah ini tidak dilikuidasi, kenapa? Karena perkembangan sistemik. Kalau ini dilikuidasi, rusak. Seluruh perbankan rusak, seluruh perekonomian. Nah itu kok kedengarannya kok seperti itu, itu apa ya betul gitu kan? Nah, ternyata rapat yang paling menentukan itu kan diikuti banyak orang. Bagian terbesar, kecuali Bank Indonesia, itu menyatakan tidak ada sistemiknya termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani itu berkali-kali protes. Hmm. Iya kan? Demikian Kwi Kiangi. Saya Dinda Natasha.